Yang terakhir kita bahas tentang apa? Yang terakhir perang Tabuk. <clears throat> Kemudian pada malam hari ini kita bahas beberapa hal. Pertama-tama tentang hajinya sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala Kemudian datangnya delegasi-delegasi kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan keislaman. Dan kalau waktunya cukup, kita juga membahas tentang hajatul wada, haji perpisahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lalu, kota Mekah telah ditaklukkan pada tahun ke-8 Hijriah. Dan sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab mereka melaksanakan ibadah haji. Sudah semenjak dahulu kala mulai dari zaman Nabi Ibrahim. Mereka haji. Jadi saat itu semuanya melaksanakan haji, orang kafir haji, orang musyrik haji, semuanya mengikut haji. Karena semuanya ikut haji, maka ritual-ritual haji telah tercampur dengan ajaran-ajaran yang tidak termasuk daripada ajaran haji. Jadi ada ajaran-ajaran jahiliyah, ajaran-ajaran musyrik yang kecampuran dalam ritual haji. <clears throat> Setelah penaklukan kota Mekah, berarti kaum muslimin bisa melaksanakan haji kembali. Karena semenjak mereka hijrah ke Madinah, tidak memungkinkan bagi mereka untuk haji. Karena waktu itu Madinah negara Islam dan Mekah negara kafir dan masih terjadi perang antara Mekah dengan Madinah. Jadi berarti mereka 8 tahun tidak haji. Setelah penaklukan kota Mekah, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang yang e, mengangkat gubernur Mekah adalah seorang sahabat yang bernama Itab bin Usaid. Jadi Rasulullah telah menaklukkan Mekah kan kembali lagi ke Madinah. Tapi ada seorang sahabat yang dijadikan sebagai gubernur Mekah, yaitu Itab bin Usaid. Yang namanya gubernur berarti dia tahun itu tahun 8 Hijriah yang memimpin haji adalah beliau Amirul Haji tahun 8 Hijriah yaitu gubernur Mekah. Tapi waktu itu yang haji hanya orang-orang sedikit saja. Kaum muslimin sedikit yang haji dari sekitar Mekah dan mereka hajinya juga bareng-bareng dengan orang musyrik, campur sama-sama haji. Penaklukan kota Mekah bulan apa? Tahun 8 Hijriah bulan Ramadan. Berarti tahun itu masih ada haji. Tahun 8 masih bisa haji. Hajinya dipimpin oleh gubernur Mekah yang Islam. Tapi waktu itu gubernur Mekah yang sekaligus Amirul Hajj Itab bin Usaid tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa merubah penyimpangan-penyimpangan dan bid'ah-bid'ah yang dimasukkan oleh orang-orang musyrik dan orang-orang jahiliyah. Sampai pada tahun berikutnya, tahun ke-9 Hijriyah. Rasulullah Muhammad SAW mengangkat sahabat Abu Bakar sebagai Amirul Hajj Tahun 9. Diangkat sebagai Amirul Hajj Dan waktu itu sahabat Abu Bakar berangkat meninggalkan Madinah pada akhir-akhir bulan Dhul tahun 9 Hijriah disertai sekitar 300 penduduk Mekah, penduduk Madinah. Jadi tidak terlalu banyak ya, sekitar 300 penduduk Madinah. Jadi berangkatnya itu akhir-akhir bulan Dzulqa'dah karena perjalanan naik naik unta atau naik kuda itu butuh waktu yang lama dari Madinah ke Mekah, butuh waktu sekitar seminggu bahkan lebih. Jadi Abu sahabat Abu Bakar sebagai Amirul Hajj. Kemudian pada saat itu juga turun surat At-Taubah. Yang mana di dalam surat At-Taubah itu dijelaskan bahwa tahun ini adalah tahun terakhir orang musyrik boleh haji, tahun terakhir orang musyrik boleh masuk Mekah. Tahun depan tidak boleh. Surat At-Taubah. Allah berfirman, "Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin." fasihu fil ardi arba'ata ashur. Jadi waktu itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik diberi waktu empat bulan. Silahkan kamu diberi tempo empat bulan untuk tetap tinggal di Mekah. Setelah empat bulan harus meninggalkan Mekah. Kecuali orang-orang yang masih terikat perjanjian, maka sampai habisnya perjanjian itu. Yang tidak terikat perjanjian diberi waktu 4 bulan. 4 bulan maksimal harus mengangkat kaki dari Mekah. Yang masih ada perjanjian sampai selesai perjanjiannya. Jadi tegas ya. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin. Jadi Allah menghinakan orang kafir. Diajak masuk Islam, tidak mau. Diajak selamat, tidak mau. Diajak bahagia, tidak mau. Ya sudah, silahkan kalian susah. Wa min minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Ya. Jadi jelas sekali ya. Waktu itu sahabat Abu Bakar berangkat haji dengan 300 rombongan dari Madinah dan saat itu juga turun surat At-Taubah yang membatalkan apa namanya yang memberikan tempo orang musyrik 4 bulan yang tidak ada perjanjian, yang ada perjanjian sampai selesai perjanjiannya. Kemudian ketika sahabat Abu Bakar sedang melaksanakan haji dengan para sahabat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib Sahabat Ali bin Abi Thalib diutus. Berangkat untuk menemui sahabat Abu Bakar. Setelah sampai kepada sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar tanya, "Anta amirun au makmur?" Kamu diutus oleh Rasulullah sebagai pemimpin atau sebagai yang dipimpin? Jadi sahabat Abu Bakar ini tanya, kamu kok diutus oleh Rasulullah untuk apa? Apakah untuk menggantikan saya sebagai Amirul Hajj ataukah kamu ikut dalam rombongan saya dengan saya sebagai pemimpinnya? Lalu sahabat Ali mengatakan makmur. Saya bukan sebagai amir pemimpin tapi sebagai yang dipimpin. Sahabat Ali waktu itu sholatnya di belakang sahabat Abu Bakar. Jadi makmumnya sahabat Abu Bakar. Jadi bukan diganti amirnya tapi sahabat Ali menjadi makmur, menjadi yang dipimpin. Waktu itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat Abu Bakar melalui sahabat Ali, "Allah yahujja ba'da hadal 'ami musyrik wala yatufu bil baiti urian Supaya diumumkan di mana-mana bahwa orang musyrik tidak boleh haji lagi setelah tahun ini dan tidak boleh orang tawaf dalam keadaan telanjang. Jadi saat itu ada orang tawaf dalam keadaan telanjang, maka disuruh nutup auratnya. Tidak boleh. Kalau tawaf harus nutup aurat. Dan tahun ini tahun terakhir orang musyrik boleh haji, tahun depan tidak boleh. Kemudian turun ayatnya, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Orang musyrik itu najis, maka tidak boleh lagi tinggal di Mekah setelah tahun ini. Ini tahun terakhir. Jadi orang musyrik tidak boleh ke tanah haram. Tanah haram adalah tanah suci. Al-Haramain Asy-Syarifain. Dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Itu orang musyrik tidak boleh. Maka dari itu menjelang masuk Mekah dan menjelang masuk Madinah itu ada tanda. Non muslim tidak boleh masuk. Kalau lewat lewat sana. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah yang menjadi pertanyaan Kenapa Rasulullah SAW kok tidak haji tahun 8? Kok tidak haji tahun 9? Kok baru haji tahun 10? Hajatul wada. Sehingga Rasulullah SAW itu hanya sempat haji satu kali seumur. Ini sering menjadi pertanyaan. Apakah boleh haji ditunda? Rasulullah kan menunda hajinya. Jawabannya, haji tidak boleh ditunda. Ini pendapat yang rojih. Karena perintah haji itu alal faur. Begitu kita mampu, segera berangkat. Jangan ditunda-tunda. Bahkan ada hadis secara khusus. Rasulullah SAW bersabda, Ta'ajjalu bil haji, Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Segeralah pergi haji. Karena seorang dari kamu itu tidak tahu yang terjadi apa di kemudian hari. Jadi kalau sudah mampu haji, segera berangkat haji, jangan ditunda-tunda. Jangan tahun depan, tahun depan, tahun depan. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang terjadi apa tahun depan itu. Kemungkinannya mungkin hartanya habis. Saya berangkat tahun depan saja, tahun depan saja, tahun depan saja. Ternyata hartanya habis, tidak bisa berangkat. Wah, ini bahaya. Orang sudah mampu haji, tidak haji sampai mati bahaya. Atau bisa juga hartanya masih ada, tapi dia sakit. Mungkin sakit, tidak bisa berangkat. Maka dari itu kalau sudah mampu segera berangkat, jangan ditunda-tunda. Yang bahaya itu nanti kalau orang sudah mampu haji, tidak haji-haji, sampai mati belum haji. Ini bahaya besar. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Liyamut Yahudiyan aw Nasraniyan tala tamarrat, rajulun mata wa lam yahuj wa wajada indahu sa'ah wa khulliyat sabiluhu." Silahkan mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Diulang-ulang oleh beliau tiga kali. Silahkan mati Yahudi atau mati Nasrani. Milih mana? Orang yang mati dalam keadaan belum haji. Padahal dia mampu haji. Dan perjalanannya ke sana itu aman. Jadi berarti wajib segera haji. Nah Rasulullah kok tidak segera? Rasulullah kok nunda-nunda? Sebagian ulama mengatakan alat tarofi boleh ditunda. Alasannya Rasulullah menunda. Tidak, bukan alasan. Begini. keandainya ada pertentangan antara ucapan Rasulullah SAW dan perbuatan Rasulullah SAW, maka yang dimenangkan itu adalah ucapan Rasulullah SAW. Seandainya ada pertentangan. Sehingga ada sebuah kaidah dalam ilmu usul fikih yang berbunyi atau juga dalam ilmu mustalah hadis Idza ta'aradatis sunnah al-qauliyah wal fi'liyah quddimatil qauliyah. Apabila ada pertentangan antara sunnah berupa ucapan dan sunnah berupa perbuatan, yang didahulukan adalah ucapan. Kenapa? Karena ucapan itu pasti. Perbuatan itu ada kemungkinan-kemungkinan. Rasulullah SAW menyuruh kita haji. Mampu haji, segera haji. Jangan ditunda-tunda. Tapi beliau menunda. Berarti ada sebabnya. Berarti ketika beliau perbuatannya menyalahi ucapannya, itu berarti ada satu sebab, kasus. Nah, ternyata kasusnya Rasulullah kok menunda haji karena waktu itu Rasulullah tidak ingin haji campur dengan orang-orang musyrik. Rasulullah tidak ingin haji, di sana masih ada simbol-simbol musyrik. Rasulullah tidak ingin haji. Di sana masih ada bid'ah-bid'ahnya orang musyrik dan orang-orang jahiliyah. Nah, tahun 9 ini dibersihkan semuanya. Bid'ahnya orang musyrik, orang jahiliyah, penyimpangan penyimpangan dibersihkan. Orang kafir tidak boleh haji tahun depan, musyrik tidak boleh. Setelah bersih semuanya, sudah dikondisikan seperti ini, baru Rasulullah berangkat haji. Berarti beliau menunda itu ada sebabnya, ada kasusnya. Ini penting. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melarang minum sambil berdiri, tapi beliau minum berdiri. Berarti ada sebabnya itu. Ada sebabnya. Berarti minum berdiri itu boleh kalau ada sebabnya, walaupun yang afdal adalah sambil duduk. Seperti itu. Inilah hajinya sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan haji ini adalah Masya Allah luar biasa Pengalaman rohani yang tidak ada taranya haji Belum pernah ada ceritanya Orang itu ke Mekah dan ke Madinah Lalu pulang dia mengatakan Saya bosan, saya kapok Tidak akan ke Mekah lagi, tidak akan ke Madinah lagi Ada atau tidak? Tidak ada Yang ada itu orang baru pulang dari Mekah Baru masuk Surabaya Kepingin balik lagi Walaupun sudah 100 kali kepingin kembali lagi rindu. Itulah iman, rindu. Tapi kalau kita ke negeri lain, ke Eropa, ke Singapura, kemana, sudah dua kali, tiga kali, bosan ya situ itu aja. Tapi kalau ke Mekah, ke Madinah itu, masya Allah, tidak pernah bosan. Kemudian setelah itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimahumullah. Pada tahun 9 Hijriah ini pula disebut dengan tahun Amul Wufud tahun datangnya delegasi-delegasi. Sebenarnya delegasi yang datang ke Rasulullah untuk menyatakan Islam sudah semenjak sebelumnya, tapi dalam jumlah yang sedikit. Puncaknya tahun 9 Hijriah ini, delegasi banyak datang. Sampai ada yang menyebutkan sekitar 100 delegasi yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan keislamannya, membaiat. Datang dengan sukunya, dengan kaumnya, dengan orang tuanya. Yang jadi pertanyaan, kenapa mereka masuk Islam kok nunggu penaklukan kota Mekah? Kok tidak dulu-dulunya masuk Islam? Apakah mereka itu melihat ini prospeknya bagus Islam ini? Tak masuk Islam saja. Karena prospeknya bagus. Apakah gitu? Nunggu dulu siapa yang menang. Yang menang saya ikut dia. Kan biasanya kalau kita kan gitu ya. Ayo kamu sabung dulu. Yang menang siapa? Saya ikut dia. Apakah itu pertimbangan mereka? Ternyata orang-orang Arab saat itu pertimbangannya bukan masalah bukan masalah prospek atau juga menang-menangan dan yang lainnya. Mereka waktu itu mempunyai pertimbangan sendiri. Mereka yakin siapa yang bisa menguasai Masjidil Haram Siapa yang bisa menguasai rumahnya Allah berarti dialah yang benar. Karena rumah Allah ini terjaga. Tidak mungkin orang bisa menguasai rumah Allah dengan kekuatan kecuali orang yang diridhoi oleh Allah, kecuali orang yang hak. Jadi mereka nunggu ini. Pertikaian ini ditunggu dulu. Hasilnya siapa yang menang? Yang menang yang bisa menguasai Mekah, yang bisa menguasai Masjidil Haram dialah yang benar. Itu keyakinan mereka. Keyakinannya orang-orang semenjak dahulu gitu. Siapa yang bisa menguasai Masjidil Haram, berarti dia benar. Karena Allah tidak akan rela rumahnya dikuasai oleh orang yang batil. Apalagi di benak mereka masih melengket, masih menancap kisahnya Ashabul Fil. Ashabul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka fi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول Waktu itu Abroha dengan pasukan bergajahnya dari negeri Yaman berangkat mau ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Sudah sampai di Mekah <clears throat> Sampai di Mekah waktu itu orang-orang Mekah bingung. Orang Mekah bingung semuanya. Wah ini gimana ini? Kita diserbu pasukan bergajah. Ya apa? Kita minta tolong siapa ini? Akhirnya lapor kepada paman, kepada kakeknya Rasulullah SAW kepada Abdul Muthalib. Karena Abdul Muthalib waktu itu juru kuncinya Ka'bah. Wahai Abdul Muthalib, ini bagaimana ini? Pasukan bergajah mau nyerbu Ka'bah, mau menghancurkan Ka'bah kakek Rasulullah alaihi wasallam Abdul Muthalib dengan yakin mengatakan innalaha rabban yahmiha jangan khawatir Ka'bah punya Tuhan Tuhannya Ka'bah pasti jaga Ka'bah walaupun mereka dengan senjata nuklir dan yang lainnya tapi Ka'bah punya Tuhan Tuhannya Ka'bah jaga Ka'bah tenang aja ternyata benar ketika mereka sampai di sebuah tempat namanya Wadi Muhassir Wadi muhasir. Kita kalau perjalanan dari dari Musdalifah menuju Mina, nanti lewat Wadi Muhasir. Disuruh cepat-cepat. Karena di sana turunnya balak kepada kepada pasukan bergajah. Subhanallah, pasukan bergajah ini kalau gajahnya diarahkan ke Ka'bah, tidak bisa jalan. Seakan-akan ada temboknya nabrak. Tapi kalau diarahkan ke tempat lain, gajahnya lari. Dibawa menuju Ka'bah lagi, nabrak tembok. Mana tidak ada temboknya. Tuhannya Ka'bah yang jaga Ka'bah. Karena mereka ngotot terus, mau ke sana terus, mau nyerbu Ka'bah terus, akhirnya Allah mengirim toiron ababil, burung yang berbondong-bondong, masing-masing burung membawa hijara min sijil, membawa batu yang panas. Masing-masing burung bawa tiga batu. Yang satu di paruhnya, yang dua di cakarnya. Udah, burung itu pergi, lalu batunya dilemparkan. Pasukan bergajah itu kena faja'alahum ka'asfim makul. Mereka seperti daun yang dimakan. Lubang-lubang. Jadi kalau kena di atas ini tembus sampai bawah. Kalau kena depan tembus sampai belakang. Nah ini pasukannya Allah. Makanya orang sekarang kan niru kan? Niru apa itu? Niru tembak itu kan ya pistol ada pelurunya bisa tembus kalau dulu tidak ada peluru burung ababil tembus sama-sama tembusnya yang penting kan tembus ya yang penting kan tembusnya itu jadi mereka yakin siapapun yang berniat jahat kepada Ka'bah pasti kalah tidak akan bisa menguasai Ka'bah kecuali dia adalah yang benar dan dialah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ternyata ketika Allah memuliakan Rasulullah SAW dengan masuk Masjidil Haram, menguasai Masjidil Haram, menaklukkan Makkah, menguasai orang-orang kafir, semuanya dikalahkan, maka mereka yakin kalau itu Muhammad yang benar. Karena mereka yakin Muhammad yang benar, akhirnya mereka masuk Islam berbondong-bondong, datang delegasi-delegasi, masuk Islam. Sehingga tahun itu disebut dengan Amul Wufud, tahun datangnya delegasi-delegasi. Ketika datang utusan-utusan Rasulullah SAW menyambut mereka dengan wajah yang berseri-seri. Rasulullah SAW menyambut mereka dengan akhlak. Rasulullah SAW menerangkan kepada mereka ajaran Islam. Ini loh ajaran Islam itu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka iman dan syariat. Rasulullah mewasiatkan kepada mereka nanti kalau kamu pulang ketemu kaummu, kamu ajarkan kepada mereka Islam, kamu dakwah. Dakwah. Sahabat dulu itu dakwah ya, dakwah. Tidak berdiam diri, dakwah di mana-mana. Akhirnya masuk Islam banyak sekali walaupun ada juga yang di kemudian hari murtad sebagian kecil di antaranya Musailamah Al-Kadzab dan juga dari suku Bani Hanifah sudah masuk Islam tapi di kemudian hari murtad lagi. Kemudian di antara utusan-utusan yang datang ada kisah-kisah yang lucu. Kisah yang lucu dan juga kisah yang membawa hikmah. Di antaranya delegasi Wafdu Abdul Qais, delegasinya Abdul Qais. Datang rombongan banyak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada salah seorang dari suku itu yang bernama Abdullah bin Auf al-Ashaj. Biasanya orang-orang itu kan keburu-buru. Buru-buru datang, buru-buru. Keburu-buru, kesusu. Sementara ini Abdullah bin Auf al-Ashaj ini tenang orangnya, tidak terburu-buru. Padahal ini usianya paling muda. Dia turun dari kendaraannya tenang. Kendaraannya diikat dulu dengan tenang. Kemudian juga dia ganti baju dulu. Mau nemui Rasulullah, ganti baju dulu. Semuanya keburu-buru. Ini tenang. Dia bawa dua baju, ganti baju dulu. Baju atas, baju bawah. Setelah itu datang dengan tenang ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bilang assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu Rasulullah jawab salamnya. Kemudian Rasulullah muji dia, dipuji. Inna fika khoslatain yuhibbuhumallahu wa rasuluh al-hilmu wal ana. Wahai Asyaj, sesungguhnya dalam dirimu ada dua sifat yang dicintai Allah. Yang pertama-tama al-hilmu, santun. Yang kedua al-anatu, tenang. Jadi ini sifat yang baik, sifat santun dan sifat tenang, tidak terburu-buru. Yang pertama-tama santun, al-hilmu. Yang dimaksud al-hilmu santun itu tidak cepat-cepat balas. Jadi kalau ada apa-apa tidak cepat balas, dipikirkan dulu, santun, diberi tempo, tenang. Sebagaimana sifatnya Allah Al-Halim. Kalau ada orang berbuat dosa, oleh Allah tidak langsung dihukum, diberi tempo dulu, diberi tangguh dulu, ditunda dulu, terus seperti itu. Al-Hilmu, santun. Al-Ana, tenang. Sifat tenang, tidak terburu-buru. Karena kalau kita terburu-buru, kata nanti banyak kelirunya gara-gara terburu-buru. Tenang tapi pasti. Kemudian Kisah yang menarik lagi adalah rombongannya Dimam bin Ta'labah. Dimam bin Ta'labah dari suku Bani Sa'ad bin Bakar. Dimam ini kepala suku. Tapi orangnya itu wakana rajulan jafian min ahli badiah. Dimam ini orang badui yang kasar. Sudah badui kasar. Bapak-bapak pernah tidak ketemu orang badui? Tidak pernah ya. Orang Badui itu orangnya itu kasar-kasar, tapi polos-polos. Apa adanya orang Badui itu. Kita sering ketemu di Kosim dulu. Di Kosim masih ada sisa-sisa orang Badui. Kadang kalau datang menemui Syekh Utsaimin sore hari setelah sholat asar, itu orang-orang kumpul nemui Syekh Utsaimin, ada yang tanya, ada yang minta fatwa, ada yang minta uang, macam-macam. Itu kadang kita paling senang kalau ada orang Badui datang. Karena kita bisa mengambil pelajaran nanti. Orang Baduy itu kadang kalau datang, wis pakaiannya kotor. Pakai gamis kotor, serban sama enaknya, wis cuek orangnya sudah. Cuek sekali. Dan kalau ngomong meras. Dan lebih aneh lagi, kalau dia tanya sesuatu, dia ingin jawabannya sesuai dengan yang diinginkan. Kalau jawabannya nggak sesuai dengan yang diinginkan, dia ngotot. Sampai orang itu jawabannya sesuai dengan yang diinginkan. Itulah orang Badui. Sama kalau ngomong itu Masya Allah suaranya sak masjid. Warasnya. Jadi kita paling senang kalau ada orang badui. Kita bisa mengambil pelajaran. Pelajaran dari orang badui. Dan pelajaran dari Syauthaymin. Cara menyikapi orang badui. Dan yang lebih lucu lagi. Pernah kejadian. Para badui ini kan orang banyak ya. Orang banyak biasanya antri dulu. Yang kanan dulu ini kamu ada hajat apa. nanti. Orang badui kadang sebelah sini dilayani dulu. Ternyata jawabannya Syauthaymin tidak memuaskan dia. Dia ngomel terus. Tapi saya Utsaimin sabar ngelain yang ini. Ini ngomel terus ini. Ngelain sini. Ini terus ngomel. Ngelain sini. Sampai selesai semuanya. Ini terus ngomel. Sama masjid suaranya. Sampai Syekh kurang. si puntu itu di belakangnya. Beliau jalan. Jalan kaki beliau satu kilo setengah. Ini di belakang. Ngomel-ngomel. Sampai di depan rumahnya saya Utsaimin. Ngomel terus. Ini beliau sabar. Ya itulah orang Badui. Termasuk ini Imam bin Ta'labah radhiyallahu taala anhu ini orang Badui yang kasar. Dia datang ke Rasulullah SAW naik onta, lalu ontanya ditaruh di depan masjid, diikat, masuk masjid, langsung ayyukum ibnu Abdul Muttalib. Mana itu cucunya Abdul Muttalib itu? Langsung suaranya lantang biasanya. Mana cucunya Abdul Muttalib? Lalu sahabat mengatakan, oh itu loh, itu loh beliau, beliau. Langsung setelah ketemu Muhammad, beliau mendekat. Ya Muhammad, inni sa'iluka famushaddidun 'alaika fil mas'alah fala tajid 'alayya fi nafsik." Hei Muhammad, aku akan tanya kepadamu. Aku akan keras dalam pertanyaanku kepadamu. Kamu jangan marah. Pertanyaanku keras, kamu jangan marah. Rasulullah santai aja. Sal ma badalak. Sudah, tanyakan apa saja, boleh. Lalu dia mulai ngomong. Atana rasuluka faza'ama lana annaka taz'um taz'umu anna Allah arsalah. Wahai Muhammad, telah datang kepada kami utusanmu. Utusanmu itu beranggapan bahwa kamu adalah utusan Allah. Allah mengutus kamu. Betul enggak? Kata Rasulullah, sodak. Ya, betul. Kemudian tanya lagi, "Faman khalaqas sama?" Siapa yang menciptakan langit? Kata Rasulullah, Allah. Qala faman khalaqal ard? Yang menciptakan bumi siapa? Kata Nabi Muhammad, Allah. Faman nasaba hadhil jibal wa ja'ala fiha ma ja'al? Siapa yang menancapkan gunung dan menjadikan banyak hal di gunung itu? Kata Rasulullah, Allah. Semuanya itu Allah. Kemudian kata dia, "Fabilladzi khalaqas sama wa khalaqal ard wa nasaba hadhil jibal." Allahu arsalah. Demi zat yang telah menciptakan langit dan telah menciptakan bumi dan telah menancapkan gunung-gunung. Apakah benar Allah telah mengutus kamu? Qala na'am. Iya, benar. Selesai. Lalu tanya lagi. Wa za'ama rasuluka anna alaina khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina? Kemudian utusanmu juga beranggapan bahwa kami ini wajib sholat lima waktu sehari semalam. Kata Rasulullah, sholat ya benar qala fa billadzi arsalak Allahu amaraka bihada demi zat yang telah mengutusmu apakah Allah yang nyuruh kamu mewajibkan kepada kami salat lima waktu qala na'am ya Rasulullah gitu aja benar ya benar ya benar ya terus dia tanya lagi qala wa za'ama rasuluka anna alaina zakatan fi amwalina Kemudian utusanmu juga datang kepada kami dan dia beranggapan bahwa kami wajib mengeluarkan zakat harta kami. Qala na'am, sadaq. Iya, betul. Qala fa billadzi arsalaka Allahu amaraka bihadza? Demi zat yang telah mengutuskan mengutus kamu, apakah Allah yang nyuruh kamu untuk mewajibkan zakat harta kami? Qala na'am, iya. Qala wa za'ama rasuluka anna alaina sauma syahri ramadan fi sanatina. Utusanmu juga datang kepada kami dan dia beranggapan bahwa kami ini wajib puasa Ramadan tiap tahun. Allah sodak, betul. Allah fabilladhi arsalaka Allahu amaraka bihada. Demi zat yang telah mengutus kamu, apakah Allah yang nyuruh kamu mewajibkan kami puasa Ramadan tiap tahun? Allah, na'am, ya. Qala wa za'ama rasuluka anna alaina hajja hajjal bait man istata ilaihi sabila. Dan Rasulmu juga beranggapan bahwa kami wajib haji. Kalau kami mampu, haji ke Baitullah. Qala sadaq. Ya, betul. Qala billadhi arsalaka Allahu amaraka bihada. Demi dat yang telah mengutusmu. Apakah Allah yang nyuruh kamu mewajibkan kami haji? Qala na'am. Ya. Itu aja jawabannya. Rasulullah santai aja. Kemudian dia mengatakan, "Tsumma wallah." Setelah tanya, dia merasa puas, Tuh pergi gitu aja. Nyelonong gitu aja. Nyelonong pergi sambil dia ngomong sendiri. Tapi suaranya keras. Walladhi ba'athaka bilhaq la azidu alaihinna wa la ankusu minhunna. Ini ngomongnya bukan di depan Nabi ya. Sambil udah pergi. Sambil nyelonong sambil bilang. Demi zat yang telah mengutusmu dengan benar. Kalau gitu saya tidak akan nambah dan tidak akan kurangi. Saya mau ngamalkan itu aja. Tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Kemudian kata Rasulullah, la in sadaqa la yadkhul la jannah. Kalau dia jujur, dia pasti masuk ke dalam surga. Itulah orang Badui. Masya Allah Rasulullah SAW demikian sabar. Kemudian setelah dia pulang ke kaumnya, langsung mengamalkan Islam, kesyirikan-kesyirikan dihilangkan semuanya. Beliau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kepala suku ini ditaati. Lalu semua orang-orang dari kaumnya itu dalam sekejap laki perempuan besar kecil tua muda masuk Islam semuanya. Langsung bangun masjid, langsung diadakan adzan dan mereka sholat jamaah di masjid itu. Sehingga disebut dalam sirah falam yakun wafidun afdol min Dimam bin Ta'labah. Tidak ada delegasi yang lebih afdol daripada delegasinya Dimam bin Ta'labah ini. Itulah orang Badui. keras. Kalau dia tidak tahu, benci. Kalau tahu, cinta. Subhanallah. Ketika belum tahu, kasar. Setelah tahu, dia yakin, dia korbankan segala-galanya untuk membela Islam. Itulah diantara watak para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak tahu, musuh. Begitu tahu, dia rela mengorbankan segala-galanya. Jadi tahun ini banyak delegasi yang datang Kemudian sampai akhirnya pada tahun berikutnya, tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW melaksanakan hajjatul wada. Haji wada, haji perpisahan. Berarti kajian kita sirah tinggal sedikit. Sekarang haji wada, insya Allah selasa waktu saya nanti, itu detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah SAW dan kita hatam sirah. Setelah hatam siroh nanti enaknya diganti kita apa? Atau diulangi siroh lagi dari awal. Enaknya gimana? Kalau menurut saya enak siroh lagi dari awal. Karena siroh ini kajian yang penting harus kita kaji terus. Siroh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengkaji siroh Nabi. Iya. <clears throat> Jadi tentang hajatul wada ini terjadi pada tahun 10 Hijriah, haji perpisahan Rasulullah wasallam karena beliau setelah itu kurang lebih 80 hari dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam sudah menyebar kemana-mana. Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat semuanya bahwa beliau tahun itu akan haji. Sehingga kumpul sedemikian banyak sahabat 100 ribu sahabat lebih yang ikut haji bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berangkat meninggalkan kota Madinah hari Sabtu tanggal 26 Dzulqa'dah. Hari Sabtu tanggal 26 Dzulqa'dah. Jadi lima hari sebelum habisnya bulan Dzulqa'dah. Waktu itu beliau berangkat Mula-mula setelah sholat dohor dari Masjid Nabawi berangkat ke Dhul Hulaifah. Mikotnya orang-orang Madinah, Dhul Hulaifah. Sekarang disebut dengan Bir Ali. Dan beliau sholat asar, beliau sampai di Dhul Hulaifah sebelum asar. Lalu beliau sholat di sana, sholat asar, osor dua rakaat. Kemudian beliau nginep di sana. Karena tidak mengadakan perjalanan malam hari. Nginep di Dhul Hulaifah. Kemudian ketika nginap itu pagi harinya beliau mengatakan atani al-laila hatin min rabbi faqala faqala salli fi hadzal wadi al-mubarak wa qul umrah fi hajjah. Kata Rasulullah pagi harinya, tadi malam datang kepadaku utusan dari Tuhanku yaitu malaikat. Yang mana malaikat mengatakan salatlah kamu di lembah ini, lembah yang penuh dengan barokah ini dan ucapkan umroh dalam haji. Jadi ini adalah dalil bahwa ketika kita di Dhul Hulaifah, di Bir Ali, itu disunahkan kita sholat karena barokatnya tempat itu. Barokah. Dan sekarang dibangun ya, besar, masjidnya cukup besar, banyak tempat-tempat untuk wudhu, untuk mandi dan yang lainnya. Kemudian juga malaikat Jibril mengatakan supaya Rasulullah menggabung antara haji dengan umroh yang disebut dengan haji kiron. Haji kiron. Walaupun yang afdal itu adalah haji tamatuk. Karena Rasulullah sudah terlanjur membawa kambing-kambing, akhirnya beliau hanya memungkinkan bisa haji kiron ini. Tapi beliau menginginkan kalau bisa tahun depan beliau ingin haji tamatuk. Tamatuk itu umroh dulu sampai selesai, lalu tanggal 8 haji dan ada kurbannya, ada hadiyunya. Itu yang afdal tamatuk. Kemudian Rasulullah SAW mandi-mandi sebelum dohor dan sunnah orang kalau mau ihram itu mandi-mandi pakai minyak wangi di badannya bukan di pakaian ihramnya. Kemudian setelah itu beliau pakai dua lembar kain ihram. Kemudian beliau sholat dohor dua rakaat yaitu kosor. Kemudian beliau mengucapkan talbiyah. Pendapat yang rojih beliau mengucapkannya ketika di atas kendaraan. Jadi bukan di masjid ya, di atas kendaraan sebelum berangkat beliau mengucapkan talbiyahnya yaitu umroh di dalam haji kemudian beliau mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak talbiyah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau naik ontanya yaitu Qaswa. Ontanya bernama Qaswa. Berangkat terus. Sampai masuk Mekah. Menjelang masuk Mekah disebutkan dalam riwayat beliau mandi lagi. Mandi menjelang masuk Mekah. Dan beliau saat itu sampai di Mekah hari Ahad tanggal 4 Dzulhijjah. Berarti perjalanannya 9 hari. Dari Mekah ke Madinah. 9 hari ya, Masya Allah. Naik ontak. Kita bayangkan bagaimana kalau musim panas, bagaimana kalau musim dingin. Di sana itu kalau dingin sampai 0 derajat. Kalau panas sampai 50 derajat. Dan kita sekarang nikmat dari Madinah menuju Mekah paling cuman 5 jam naik mobil full AC. Bisa berhenti di pinggir jalan, beli minuman, beli makanan. Nikmat. <clears throat> Kemudian beliau melaksanakan tawaf. Kemudian setelah itu sa'i haji dan sampai pada hari tarwiyah beliau melaksanakan berangkat ke Mina hari Tarwiyah tanggal 9 tanggal 8 8 Zulhijjah kemudian juga pada tanggal 9-nya beliau wukuf di Arafah dan beliau berbicara panjang lebar kepada para sahabat beliau khutbah di Arafah panjang lebar dan ketika khutbah itu beliau menjelaskan banyak permasalahan Islam di hadapan 100 ribu sahabat dan subhanallah tanpa pengeras suara tidak pakai pengeras suara 100 ribu Bahkan disebutkan oleh para ahli siro yang di depan dan yang di belakang itu dengarnya sama. Kualitas suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mujizat. 100 ribu orang kalau kita tidak pakai pengeras suara, gimana kira-kira? Ya mungkin putus leher kita, teriak-teriak. Nah ini mukjizat, dengar semuanya. Bahkan yang depan sama yang belakang dengarnya sama. Beliau berdiri di atas onta supaya beliau kelihatan mereka dan mereka kelihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara wasiat yang beliau sampaikan setelah memuji-muji Allah, mengucapkan dua kalimat syahadat dan wasiat takwa, beliau mengatakan ayyuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha fi hadha al-mawqifi abadan. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaykum kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada <clears throat> ini wasiat yang sangat agung wahai manusia dengarkan suaraku boleh jadi aku tidak akan ketemu lagi dengan kamu setelah tahun ini di tempat ini ini adalah pertemuan terakhir di tempat ini dan ini adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tahu beliau akan meninggal dunia Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah haram di antara kamu. Sebagaimana kehormatan hari ini, bulan ini, di negeri ini. Hari ini, hari Arafah. Bulan ini, bulan haram, yaitu bulan Dhul Hijjah. Di negeri ini, di tanah haram, di Mekah. Jadi orang Islam itu haram menumpahkan darah sesama orang Islam. Orang Islam itu haram mengambil harta sesama orang Islam. Orang Islam itu haram merusak kehormatan sesama orang Islam. Terlindungi semuanya. Kemudian diantara yang dibatap, yang di apa namanya yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah masalah riba. Riba Bahkan beliau menegaskan riba yang pertama beliau batalkan adalah riba pamannya sendiri Abbas untuk meyakinkan. Riba harus hilang total termasuk ribanya paman saya sendiri Abbas. Beliau mengatakan wa ribal jahiliyati mawdu' wa awwal riban adha'u min ribana riba al-Abbas ibni Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kulluh Sesungguhnya riba-riba jahiliyah harus dibubarkan semuanya. Yang pertama saya bubarkan adalah ribanya paman kami sendiri adalah Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Riba harus habis dihilangkan. Riba. Jadi riba ini masalah yang penting sampai-sampai oleh Rasulullah ditegaskan ketika Hajjatul Wada. Kemudian di antara wasiat beliau adalah wasiat kepada para suami agar berbuat baik kepada istrinya واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله dan hendaklah kamu berbuat baik kepada istri-istrimu karena kamu ambil istrimu dengan amanat dari Allah dan kamu halalkan kemaluan istrimu dengan kalimat dari Allah. Istrimu mula-mula orang lain kamu ambil dengan amanat dari Allah. Mengadakan perjanjian besar, mitsaqan ghalidha dan kemaluannya mula-mula haram menjadi halal setelah kamu ucapkan ijab kabul. Ya, kemudian juga Rasulullah menekankan supaya suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya lahir dan batin dan juga supaya para istri taat kepada suaminya. Kemudian beliau mewasiatkan wa taqaqat taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in iqtasamtum bihi kitabullah. Dan aku tinggalkan kepada kamu pusaka yang kamu tidak akan tersesat selama-lamanya kalau kamu berpegang kepada pusaka itu yaitu kitab Allah Al-Qur'an. Dalam riwayat yang lainnya wa sunnati dan sunnahku. Kemudian beliau mengatakan wa antum tusaluna anni fama antum qailun. Kamu nanti hari kiamat akan ditanya oleh Allah tentang aku. Apa jawabanmu? Nanti Allah akan tanya, wahai umat Muhammad, apa yang dilakukan Nabi Muhammad kepada kamu? Apa jawabannya? Semuanya sahabat mengatakan, "Qalu nashhadu annaka ballaghta wa addaita wa nasahta." Ya Rasulullah, kami bersaksi bahwa Anda telah menyampaikan, Anda telah menunaikan dan Anda telah memberikan nasihat semuanya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Allahumma syhad, Allahumma syhad." Ya Allah, saksikan, ya Allah, saksikan sambil beliau nunjuk ke arah langit. Ala hal ballagtu? Aku telah menyampaikan? Naam. Allahumma syahad, ya Allah saksikan. Kemudian beliau jelaskan berbanyak-banyak permasalahan. Lalu saat itu juga turun firman Allah di dalam surat surat Al-Maidah ayat nomor tiga: al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan atasmu nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi Islam sudah lengkap, tidak butuh apa namanya tambahan lagi. Imam Malik rahimahullah taala menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk memberantas tambahan-tambahan dalam Islam. Imam Malik mengatakan man ibtada'a fil islami bid'atan dunnuha hasanah faqad ittahama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa membuat suatu bid'ah dalam Islam dan dia anggap itu sebagai sesuatu yang baik, maka berarti dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Kenapa? Karena Rasulullah telah menyampaikan semuanya sudah beres. Kalau ada yang baik, tentu beliau telah menyampaikan semuanya. Kalau kita nambah-nambahi, berarti Rasulullah seakan-akan ada yang belum disampaikan. Sudah sampaikan semuanya. Yang baik telah dijelaskan, yang buruk telah dijelaskan. Kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini khutbah ya beliau khutbah di Arafah. Lalu setelah selesai khutbah Rasulullah memerintahkan sahabat Bilal untuk adan. Setelah adan lalu komat untuk sholat dohor. Setelah sholat dohor komat lagi sholat asar jamak kosor takdim. Kemudian baru beliau melaksanakan wukuf. Demikianlah kisah singkat tentang hajatul wada yang mana intinya sama dengan ibadah haji yang lain yaitu kemudian setelah wukuf di Arafah sampai maghrib lalu pergi ke Musdalifah sampai pagi lalu pergi ke Mina dan seterusnya sampai selesai prosesi-prosesi haji ini. Inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah tentang beberapa hal masalah siroh. Kemudian yang jadi pertanyaan, orang itu kalau berangkat ya umroh, setelah berangkat umroh dia melaksanakan umroh. Apakah disunahkan dia umroh lagi setelah berada di Mekah ini? Ini sering jadi masalah ini. Karena biasanya orang Indonesia kalau berangkat umroh itu maunya itu begitu sampai di Mekah tiap hari umroh. Hari ini umroh, Besok umroh untuk bapak, besok umroh untuk ibu. Terus tiap hari umroh. Padahal tidak ada sunnahnya umroh orang Mekah itu tidak ada sunnahnya. Yang sunnah itu dari luar Mekah kita masuk Mekah untuk umroh. Sekali safar sekali umroh. Tidak disunahkan setelah dari Mekah nanti ke Tanim umroh lagi. Tidak ada sunnahnya itu. Tidak ada. Apalagi tiap hari umroh. Tidak ada. Bahkan para ulama yang mengatakan dianjurkan banyak-banyak umroh mumpung di Mekah. Itu bukan tiap hari. Itu ketika rambut sudah mulai tumbuh. Karena ketika kita umroh kan rambutnya dicukur habis. Gundul kan. Nah mereka-mereka yang menganjurkan dianjurkan umroh lagi setelah rambutnya tumbuh. Kurang lebih 10 hari. Bukan tiap hari. Tapi orang kita itu senangannya Kalau di sana banyak-banyakan umroh. Sampai ada yang cerita. Saya kemarin umroh 10 kali. Ya Anda capek, tidak dapat apa-apa. Niru siapa Anda itu? Yang penting kan sunnah. Sunnah itu pahalanya berat. Jadi sekali safar itu sekali umroh. Nanti kalau saya pulang ke Indonesia, umroh lagi. Atau mungkin Anda pergi ke Madinah, lalu masuk ke Mekah lagi, umroh lagi. Ini sunnah. Tapi kalau sudah di dalamnya Mekah, sudah selesai umroh, tidak disunahkan umroh lagi. Umroh kedua, umroh ketiga. Tidak ada sunnahnya itu. Kalau Anda ngotot silahkan, tapi tidak dapat apa-apa. Capek. Ulama yang mengatakan yang sering-sering umroh bukan tiap hari, itu setelah rambutnya tumbuh kurang lebih 10 hari. Karena Rasulullah dan sahabat tidak pernah melaksanakan itu, hanya pernah satu ibunda Aisyah dan itu pun karena kasus. Ibunda Aisyah ketika mau apa namanya um haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau datang bulan haid. Sehingga tidak memungkinkan beliau untuk umroh. Rasulullah dan sahabat semuanya umroh. Ibunda Aisyah tidak bisa umroh, cuma haji saja. Nah setelah selesai haji, Ibunda Aisyah kecewa ya Rasulullah. Semuanya orang bisa umroh, saya toh tidak bisa umroh. Lalu Rasulullah memberikan keringanan. Kalau gitu tidak apa-apa sudah. Kamu ditemani oleh saudaramu Abdurrahman, kamu laksanakan umroh. Ini karena kasus. Karena semuanya umroh, beliau tidak bisa umroh. Rasulullah ingin menenangkan hatinya. Kasus. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah waktu berikutnya nanti kita bahas tentang detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian sirah ini bermanfaat bagi kita, menjadikan kita semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin mengenal beliau dan mengikuti ajaran beliau dan kelak hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau, mendapat minum dari al-haud telaga beliau dan masuk surga bersama-sama beliau.